Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada duha hari Ahad ini Allah Azza wa Jalla memperkenankan kita bertemu di majelis pengajian yang sudah kita sepakati ini. Mudah-mudahan Allah Swt memberikan taufik serta hidayah kepada kita dan menambah keberkahan hari kita <clears throat> di hari-hari kita berpuasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Sebagaimana yang sudah disebutkan pembahasan dari pengajian kita adalah membedah kajian utama dari majalah Al-Mawaddah yang diterbitkan oleh Lajnah Dakwah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik dengan tema cita-cita menjadi keluarga kaya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan masalah cita-cita menjadi keluarga kaya, maka pertama-tama kita akan membahas masalah harta. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus membahas masalah harta terlebih dahulu? Karena kekayaan yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini adalah kaya harta. Kalau dikatakan cita-cita menjadi keluarga kaya, maka yang dimaksudkan adalah cita-cita menjadi keluarga yang berharta yaitu yang memiliki harta Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Harta itu ibarat pedang bermata dua Harta disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu kali sebutan disebut sebagai kebaikan dalam satu kali sebutan yang lainnya maksudnya adalah disebut dalam konteks yang lainnya sebagai ujian atau fitnah bahkan Allah SWT menyebut bahwa harta adalah sebuah sebab dari sebab-sebab kerugian di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT menyebut ketika menyebutkan hukum-hukum waris dia SWT berfirman Kutiba alikum Ida hadara ahadakumul maut in taraka khairan in taraka Nil wasiyah ditetapkan diperintahkan oleh Allah SWT jika salah seorang di antara kalian datang kematiannya jika dia meninggalkan khairan maka hendaknya al-wasiyah yaitu berwasiat para bapak, para ibu, para jamaah sekalian dirahmati Allah di dalam ayat ini Allah SWT menyebut harta dengan sebutan kebaikan khair menunjukkan bahwa harta itu asalnya adalah kebaikan harta itu adalah asalnya khair kemudian dalam sebutan tentang harta yang lain dalam konteks yang lainnya Allah SWT menyebut bahwa harta itu adalah fitnah atau ujian. Dia SWT berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum aduun lakum." Nah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Adalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika dua ayat ini digabungkan Kemudian kita pahami sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam dua ayat ini yang yang berbeda. Maka kita memahaminya bahwa harta itu asalnya adalah kebaikan, namun harta itu sekaligus juga sebagai fitnah atau ujian. Oleh karenanya tadi kita katakan bahwa harta itu ibaratnya pedang bermata dua. Apabila seseorang tidak benar, tidak pandai di dalam memainkan harta atau memainkan pedangnya, justru pedang itu akan melukai dirinya. Tapi kalau dia pandai, di dalam memanfaatkan hartanya maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang yang banyak. Para bapak, para ibu, para jamaah saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda Innal mukfirina humul mukiluna yaumal qiyamah Sesungguhnya orang-orang yang, yang memiliki harta yang banyak Orang-orang yang memiliki harta yang, yang banyak Karena dia berupaya, dia bekerja, dia berusaha, dia memiliki kegiatan-kegiatan ekonomi dan semisalnya maka dia mampu memperbanyak harta di dunia sehingga dia menjadi orang yang banyak hartanya maka Rasulullah menyebutkan humul mukilluna yaumal qiyamah mereka adalah orang-orang yang mukillun yang menyedikitkan kebaikan-kebaikan mereka di hari kiamat Masya Allah Disebutkan orang yang memperbanyak harta di dunia mereka bisa menjadi orang yang justru menyedikitkan kebaikan-kebaikan mereka nanti dari dari dia Kemudian Rasulullah menyebutkan tidak semua orang yang berharta itu akan demikian nasibnya. Sekali lagi karena harta itu adalah kebaikan Sebagaimana Allah SWT menyebut harta dengan istilah khairan yaitu kebaikan. Maka dia juga menyebutkan bahwa harta itu akan bisa membawa pemiliknya menuju kepada kebaikan-kebaikan. Di sini dikecualikan oleh Rasulullah illa man a'tahu khairan. Fanafaha fihi yaminahu wa shimalahu wa baina yajaihi wa wara'ahu wa amila fihi khairan kecuali orang yang Allah berikan kepadanya kebaikan di balik harta yang dia miliki Allah saja memberikan kepadanya kebaikan sehingga dengan kebaikan itu dia memberi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di kanannya, di kirinya, yang di depannya, yang di belakangnya. Diberi kebaikan yang Allah berikan kepadanya tersebut. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah telah berikan kepada kepada dia. Wa amila fihi khairan yaitu kecuali orang-orang yang dia berbuat kebaikan dengan hartanya. Yang dia berbuat kebaikan dengan hartanya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza memberikan rezeki atau memberikan karunia kepada hamba-hamba, kepada kita, kepada orang itu kepada manusia. Dengan berbagai macam pemberian di antaranya adalah harta. Dan tidak semua orang diberi oleh Allah SWT kebaikan berupa orang ini akan berbuat baik dengan hartanya. Tidak semua orang diberi taufik oleh Allah SWT bisa berbuat baik dengan hartanya. Dan di antara orang yang dikecualikan dari hadis yang telah disebutkan, para pemilik harta yang dikecualikan dari orang-orang yang akan menyedikitkan kebaikan ganjaran di hari kiamat adalah orang yang bisa berbuat baik dengan hartanya. Para bapak, para ibu, para jamaah sebenarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. apa yang bisa dilakukan oleh orang dengan hartanya. Orang yang berharta dia bisa memetik kebaikan-kebaikan harta dari harta yang dimilikinya dengan berbagai macam kebaikan yang memang Allah SWT mencintai dan meridhoi orang-orang yang melakukan hal tersebut dengan hartanya. Di antara kebaikan-kebaikan dari harta yang jika para pemilik harta itu yang oleh Allah SWT diberi kekayaan berupa harta melakukan hal yang demikian maka dia termasuk orang yang berbuat baik dengan hartanya. Karena dengan harta seseorang bisa memberikan nafkah yang cukup kepada siapapun yang menjadi tanggung jawabnya. Anaknya, istrinya, atau siapa saja yang tanggungan nafkahnya ada di atas pundaknya. Kalau memang dia adalah orang yang memiliki harta, maka tentu dia bisa memberikan nafkah dengan nafkah yang cukup. Sebagaimana seseorang yang dia ini memiliki harta, dia juga memberikan nafkah yang cukup untuk dirinya. Dirinya tercukupi karena seseorang itu membutuhkan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bisa jadi juga harus ada tunggangan atau kendaraan. Dan yang lain-lainnya adalah hajat, adalah kebutuhan yang itu bisa dipenuhi dengan cukup jika seseorang memiliki harta. Oleh karenanya, apa yang bisa dilakukan dengan harta sehingga seseorang bisa mendapatkan kebaikan adalah menafkahkan harta tersebut di jalan-jalan yang Allah SWT wajibkan untuk dinafkahi yaitu menafkahi dirinya menafkahi istri, menafkahi anak dan orang-orang yang menjadi tanggungannya oleh karena hal itu diperintah oleh Allah SWT diperintahkan oleh Allah SWT agar pemilik harta memberikan nafkah berdasarkan kelapangan harta yang Allah berikan kepadanya. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Hendaknya setiap orang yang memiliki kelapangan harta dia infakkan yaitu dia nafkahkan hartanya tersebut sesuai dengan kelapangan yang Allah berikan kepada dia sesuai dengan kelapangan harta yang Allah berikan kepada dia. Dengan demikian, ketika seseorang berinfak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, dia menunaikan perintah Allah tersebut dan dia telah membelanjakan hartanya dengan cara-cara yang memang Allah Jalla ridhoi maka dia akan meraup kebaikan dari harta yang dimilikinya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, dinaran anfaqtuhu fi sabilillah khairun am dinarun anfaqtu fi fi imraati Ya Rasulullah Harta satu dinar Yang saya nafkahkan di jalan Allah Apakah itu lebih baik Daripada harta satu dinar yang aku nafkahkan untuk aku berikan makanan, aku berikan minuman untuk istriku. Dengan kondisi seorang sahabat yang tidak memiliki pilihan kecuali harus itu. Nah, kondisinya dia diseru untuk berinfak di jalan Allah. Kondisinya dia juga wajib menafkahi si istri yang membutuhkan nafkah. Seandainya satu dinar dinafkahkan di jalan Allah untuk memberangkatkan mujahidin, dia tidak punya apa yang dia berikan kepada anak dan istrinya. Maka Rasulullah mengatakan dinar anfak fi fi imraati eh fi khairun. Bahkan satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istrimu adalah lebih baik. Adalah lebih baik yang demikian para bapak para ibu yang dirahmati Allah Taala menunjukkan bahwa salah satu hal yang hendaknya dilakukan oleh pemilik harta adalah menafkahkan hartanya kepada anak dan istri Kemudian dengan harta pula seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dengan harta seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena di antara potensi-potensi kebahagiaan ada pada harta yang dimiliki oleh seseorang berupa cukupnya tempat tinggal dan juga cukupnya kendaraan atau tunggangan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang masalah unsur-unsur kebahagiaan. Dan beliau bersabda tentang unsur-unsur kebahagiaan tersebut. Arba'un minas sa'adati. Ada empat perkara yang merupakan potensi kebahagiaan hidup. Yaitu Almar atau solihah, istri yang solihah, wa maskanun wasi'un dan tempat tinggal yang lapang wajarun solihun dan tetangga yang baik wa markabun hani'un dan kendaraan yang nyaman Di antara dua unsur kebahagiaan hidup Rasulullah menyebut adalah terkait dengan harta. itu rumah yang lapang. Kemudian kendaraan atau tunggangan yang, yang nyaman. Maka di antara perkara yang seseorang bisa mendapatkan kebaikan dari hartanya adalah di saat dia nafkahkan harta yang dia miliki untuk memenuhi kebutuhan atau hajat hidup berupa tempat tinggal yang luas atau yang lapang dan berupa kendaraan yang yang nyaman. Selain itu, bagi mereka-mereka yang memiliki harta, dia akan bisa berbuat baik dengan hartanya di saat dia mati meninggalkan harta seperti disebutkan dalam ayat. Kutiba alaikum ahadakumul maut in khairanil wasiyah. Telah ditetapkan kepada kalian jika datang kepada seseorang di antara kalian kematian jika dia meninggalkan harta maka hendaknya dia berwasiat dari sebagian hartanya selain yang dia tinggalkan selain yang dia wariskan kepada anak-anak keturunan atau kepada ahli warisnya. Maka dengan dia yaitu mewariskan harta kepada anak-anak keturunannya, dia juga akan meraih yaitu mendapatkan kebaikan dari hartanya. Kalau dia berwasiat dari sebagian harta yang dia miliki, diwasiatkan untuk bisa berilah misalnya, Diwasiatkan untuk menyantuni anak-anak yatim yang miskin-miskin. Diwasiatkan untuk menyantuni fakir miskin. Dan semisalnya maka dia juga akan bisa mendapatkan kebaikan dari harta yang di yang dimilikinya. Termasuk perkara yang bisa dilakukan yang dengannya seseorang Bisa mendapatkan kebaikan dari hartanya adalah dengan harta seseorang bisa menyambung silaturahmi. Meskipun para bapak para yang dirahmati Allah bukan sebuah keharusan bahwa silaturahim harus dengan harta tidak tapi sebagian cara sebagian sarana rahim adalah dengan harta Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain sama sekali dibandingkan dengan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang masih memiliki hubungan kerabat yang dengannya dia berinfak atau bersedekah dengan hartanya itu maka berinfak dan bersedekah kepada orang yang masih memiliki hubungan kerabat lebih baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sedekah yang diberikan kepada orang-orang miskin yang itu adalah orang lain sama sekali fahiya sodakotun as sodakotu alal masakin fahiya sodakotun sedekah yang disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin yang sama sekali tidak ada hubungan terhadap itu sekedar sedekah saja akan tetapi kalau sedekah atau infak itu diberikan kepada kerabat maka ada dua kebaikan maka ada dua kebaikan kebaikan yang pertama adalah bayar sodakotun dia adalah sedekah wasilatun dan dia adalah silaturahim dia bersedekah sekaligus dia bersilaturahim Tentunya yang demikian adalah kebaikan di atas kebaikan. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah harta yang disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang banyak harta di dunia, yang dia bisa mengumpulkan banyak harta di dunia, Apabila dia tidak bisa mempergunakannya, tidak bisa mempergunakan hartanya yaitu di jalan-jalan kebaikan, maka justru dia akan menyedikitkan amalan, menyedikitkan ganjarannya nanti di hari kiamat. Seolah-olah dia terus mengurangi ganjarannya. Semakin dia menambah harta, semakin dia mengurangi ganjaran dari amalan yang dia lakukan. Dan begitu nanti di akhirat, di hari kiamat pun begitu. Dia akan terus terkurangi kebaikan atau pahala pahalanya. Seperti disebutkan oleh Habib Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Barinya ketika mengomentari hadis yang tadi kita bacakan kata beliau orang yang memperbanyak harta di dunia maksudnya dia adalah orang yang menyedikitkan di hari akhir atau di hari kiamat adalah menyedikitkan ganjaran dari amalan-amalan yang dia mestinya berhak mendapatkan ganjaran yang banyak tapi justru akan dikurangi dengan sebab harta yang dia miliki yang dia tidak bisa mempergunakan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksudkan dalam pembahasan kita Bercita-cita menjadi keluarga kaya Tentunya bukan bercita-cita menjadi keluarga kaya kemudian stop sampai di situ. Tapi bercita-cita menjadi keluarga kaya yang dengan kekayaan bisa meraup kebaikan yang banyak. Yang dengan kekayaan bisa meraup kebaikan yang yang banyak. Dan ini beda antara orang yang disebut dengan ahlu dunia atau hubud dunia dengan orang yang dia adalah orang yang beriman, ahlul akhirah. Berbedanya di sini. Karena apakah dia itu orang beriman, apakah dia itu orang tidak beriman, semua kita tahu. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang ahli ibadah, ada orang yaitu ahli ilmu, semua kita mengerti. Dan semua kita tahu bahwa ada jalan-jalan kebaikan dengan harta. Ada juga pintu-pintu yang menyengsarakan yang akan terbuka dengan sebab harta pula. Semua kita tahu. Sehingga yang dimaksudkan bahwa kita bercita-cita menjadi keluarga kaya adalah bercita-cita menjadi keluarga yang memiliki harta yang dengan harta kita bisa berbuat baik dengan harta kita. Dan itulah makna yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dibolehkan berupa iri, berupa iri. Iri itu tidak dibolehkan. Tetapi ada yang dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ini yang dibolehkan itu kata Rasulullah adalah dalam hadisnya la hasada illa bisnatain. Tidak boleh ada iri, tidak boleh ada hasad. Kecuali iri atau hasad pada dua masalah. Disebutkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang seorang boleh iri ketika melihat orang lain memiliki dunia rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fi khairin salah satu di antara dua keadaan orang yang kita boleh iri adalah iri kepada orang yang oleh Allah diberi kekayaan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Bukan titik dan sampai di situ. Kita iri kepada orang yang diberi kekayaan, titik tidak. Tetapi kita iri kepada orang yang diberi kekayaan, Allah ala halakatihi fi khairih yang dengan harta yang Allah berikan kepada dia sekaligus Allah memberikan kepada dia taufik sehingga dia habiskan harta dia itu di jalan-jalan kebaikan. Inilah yang dimaksudkan bagaimana kita bercerita menjadi keluarga yang memiliki kekayaan. Tentu di antara para hadirin bapak-bapak sangat berbeda. Artinya berbeda-beda tingkat kekayaannya. Ada yang kurang, ada yang pas-pasan, ada yang cukup, ada yang lebih dari cukup, ada yang berlebih. Nah, ada yang sangat kaya. Maka Orang yang benar irinya bukan orang yang sekedar memandang harta yang dimiliki oleh orang lain kemudian dia ingin memiliki harta seperti itu. Tidak. Itu tidak dimaksudkan. Kalau ada seorang keluarga keluarga muslim memiliki harta, memiliki kekayaan maka tidak dibenarkan Apabila keluarga muslim yang lainnya yang tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh keluarga muslim yang kaya ini hanya sekedar melihat hartanya mereka. Harta dari keluarga tersebut kemudian dia ingin memilikinya seperti yang dimiliki yaitu oleh saudaranya muslim tersebut. Tidak tidak cukup sampai di situ, tapi dia harus memiliki ukuran kebaikan. Wah yang menjadikan dibolehkannya ini kata Rasulullah iri kepada kebaikan yang dimiliki orang yang berharta. Orang-orang yang kaya yang dia itu tidak berhentinya dia berinfak, tidak berhentinya dia itu penuhi pintu-pintu, dia lalui pintu-pintu kebaikan nah, dengan hartanya. Dia penuhkan pos-pos kebaikan dengan hartanya. Begitulah itu orang yang beriman dalam hal masalah diri kepada pemilik harta. Dalam hal masalah ini kepada pemilik harta. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam menggapai hidup yang berharta yang dengannya seseorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghabiskan hartanya di jalan-jalan yang Allah ridhoi dibutuhkan ilmu dibutuhkan kiat-kiat dibutuhkan metode dibutuhkan cara bagaimana meraih harta dengan apa diraihnya harta sekaligus bagaimana harta itu nanti akan dipergunakan sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan ada jalan-jalan kebaikan apa yang hendaknya kita pergunakan dengan harta yang dimiliki oleh oleh kita. Kalau begitu Kita harus tahu bagaimana kiatnya mendapatkan harta dari Allah SWT dengan harta yang berkah. supaya apa yang Allah berikan kepada kita menjadi banyak kebaikannya dan Allah berikan taufik agar kita bisa mempergunakannya di jalan-jalan kebaikan. Salah satu di antara apa yang dengannya Allah akan mudahkan pintu-pintu rezeki bagi hamba yang mengamalkan hal ini adalah bertaubat dan istighfar. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, bertaubat dan istighfar kepada Allah SWT adalah salah satu di antara kunci pintu rezeki yang penuh berkah. Kunci pintu rezeki yang penuh berkah. Beristighfar kepada Allah meminta ampunan atas dosa yang pernah kita lakukan. Ingat-ingatlah dosa kesalahan kita. Dan kalau kita itu mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita, bisa jadi tidak semuanya kita bisa ingat saking banyaknya. Saking banyaknya. Setiap kita berbuat kesalahan, kalau kita bisa ingat apa kesan yang kita bisa lakukan, sebutkan. Kemudian kita meminta apa yang kita lakukan berupa dosa tersebut diampuni oleh Allah. Itu beristighfar. Jika tidak, banyak hal yang kita itu berbuat dosa tapi kita lupa dan kita tidak bisa menyebutkan satu persatunya. Mintalah kepada Allah agar Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita yang kita tidak bisa sebutkan secara umum. Beristighfar kepada Allah Taala termasuk kurangnya syukur kita atas nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Sangat kurangnya syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Beristighfar. Kemudian bertaubat. Bertaubat adalah azam atau itu tekad yang bulat niat yang kuat di dalam hati untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia membersihkan dirinya, meminta ampunan kepada Allah dari dosa, maka dia bertekad bulat untuk kembali kepada jalan Allah SWT dan istiqomah di atas jalan Allah SWT tersebut. Itu bertaubat. Sehingga Allah SWT akan berikan taufik kepada dia jika taubatnya diterima, dia bisa mudah istiqomah di atas ketaatan. Dalam surat Nuh, Allah SWT berfirman menyebutkan ucapan dan seruan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya waktu itu. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafar yursilis samaa 'alaikum midrar wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar Aku katakan kepada kaumku Istaghfiru Mohonlah ampunan kalian wahai kaumku Rabbakum kepada Rabb kalian yaitu kepada Allah Tabaraka wa taala. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mengampuni. Dia adalah Zat yang Maha mengampuni. Nabi Nuh menyebutkan jika kalian bertaubat, jika kalian istighfar kepada Allah, yursini sama alaikum Niscaya dia akan kirimkan hujan kepada kalian dengan hujan yang deras yang akan menjadikan tanah yang gesang menjadi subur, tanah yang kekeringan menjadi subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan akan menjadi rezeki bagi manusia. Wa yumditkum bi amwal dan niscaya Allah SWT akan kembangkan harta-harta kalian. Allah SWT akan berikan kepada kalian harta yang dengannya kalian tidak akan diberhentikan untuk diberi harta. Dengan istighfar. Dengan bertaubat. Dan Allah SWT apabila memberikan apa yang dia ingin berikan kepada hambanya maka dari pintu yang tak pernah disangka pun akan datang kebaikan kepada hamba ini. wabanin dan Allah SWT juga akan kembangkan kalian dengan anak-anak kalian dengan istighfar Allah SWT akan berikan anak-anak keturunan wa yaj'al jannatin wa yaj'al dan niscaya Allah SWT akan jadikan bagi kalian kebun-kebun dan Allah akan mengadakan bagi kalian sungai-sungai Masya Allah dengan sebab istighfar dan taubat kepada Allah SWT Allah SWT akan mudahkan rezeki dan Allah SWT akan mudahkan jalan mencapai atau menggapai harta yang berbarokah para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Apa yang hendaknya ditempuh agar seseorang dimudahkan oleh Allah wa SWT mendapatkan rezeki yang diberkah sehingga seandainya menjadi kekayaan pun juga menjadi kekayaan yang yang diberkahi. Allah Tabaraka wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat nomor 96 Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa Niscaya kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara pintu-pintu rezeki yang jika pintu itu dilalui orang-orang yang beriman dan bertakwa niscaya Allah SWT akan berikan kepada dia keberkahan dari harta yang didapat yang dimilikinya yaitu adalah dengan bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala profesi dan pekerjaan apapun harus ditunaikan atas dasar iman dan takwa. Tidak yang lainnya. Profesi dan pekerjaan apapun. Lakukan dengan dasar takwa. Takwa adalah menunaikan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi atau meninggalkan apa yang Allah haramkan. Itu bertakwa. Maka di sana seseorang menunaikan kegiatan ekonominya yang dengannya dia ingin mendapatkan harta, ingin mendapatkan yaitu rezeki dari Allah SWT yang diberkahi, maka setiap langkah-langkahnya, setiap gerakan-gerakannya dia harus landaskan dengan takwa harus dilandaskan dengan satu. Yang demikian agar Allah SWT menjaga dirinya dan agar Allah SWT bukakan pintu-pintu berkah di rezeki-rezeki yang berkah baik dari langit maupun dari bumi baik dari langit maupun dari bumi seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat nomor 96 tersebut. dan kesulitan-kesulitan yang ada di saat seseorang berusaha menggapai rezeki yang baik, rezeki yang berkah, niscaya Allah SWT akan datangkan solusinya. Allah akan berikan yaitu jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah Problematika kehidupan dia Atau problematika kehidupan perekonomian dia Akan diberikan solusi oleh Allah SWT Yaj'allahu makhrajan Bahkan lebih dari itu orang yang bertakwa kepada Allah Di saat melakukan aktivitas pekerjaan Dia menjalani profesi dan sebagainya dan seterusnya Allah akan berikan rezeki kepada dia min haitsul la Rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah mana datangnya rezeki tersebut. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh heran kalau seseorang yang dia ingin menjadi orang yang memiliki kekayaan harta yang diberkahi yang diharapkan kebaikan-kebaikan tapi dia meninggalkan kewajiban di saat dia bekerja. Meninggalkan kewajiban beribadah kepada Allah di saat-saat dia sedang bekerja. Meninggalkan kewajiban sholat berjamaah ke masjid. Meninggalkan kalau yang putri meninggalkan kewajiban menutup aurat dengan jilbab. Bagaimana Allah akan memberikan rezeki yang berkah Bagaimana Allah akan memberikan taufik dengan taufik menuju kepada kebaikan dengan harta yang Allah berikan. Jika di saat seseorang berupaya mencari dan mengais rezeki dari Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Ini salah satu contoh saja. Dan yang namanya takwa kepada Allah menunaikan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang begitu luas, begitu banyak. Maka apabila seseorang bertakwa di saat dia mengais rezeki, niscaya Allah Swt akan berikan keberkahan atas rezeki tersebut sehingga Allah Swt akan berikan kepada dia taufik untuk menafkahkan hartanya tersebut di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Di jalan-jalan yang Allah SWT ridhoi. Kemudian kiat yang selanjutnya selain bertakwa kepada Allah adalah bertawakal. Bertawakal yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan oleh beliau tentang tawakalnya burung di dalam mengais rezeki yang berkah di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama at tayra tagdu khimasan, la tagdu khimasan wa taruhu bitana." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, niscaya Allah akan berikan kepada kalian rezeki. Allah akan berikan rezeki. Sebagaimana Allah Jalla memberikan rezeki kepada burung yang dia pagi hari meninggalkan sarangnya dalam keadaan perutnya kosong dan tidak tahu di mana ada rezekinya Allah. Dia tidak ngantor, tidak ke pasar. Dia tidak jualan, dia tidak bisnis. Dia tidak tahu di mana pintu-pintu rezekinya. Dia bukan pegawai negeri. Dia juga bukan pegawai swasta. Dia tidak punya profesi. Dia tidak tahu di mana itu rezeki Allah SWT. Tapi dia yakin bahwa dia harus berupaya. Pagi hari dia harus keluar dari sangkarnya. Kemudian dia harus terbang ke sana ke sana mencari apa yang Allah Subhanahu rezekikan buat dia. Di pagi hari, tetapi buktinya kenyataannya ketika dia itu pulang ke sangkarnya atau ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perutnya penuh dengan makanan. Begitulah kalau seandainya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah SWT akan berikan rezeki kepadanya dengan keberkahan. Para bapak, para ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci dan kiat-kiat mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Tabaraka wa taala adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala dengan ibadah yang benar ibadah yang ditekuni ibadah yang dia tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah menunjukkan para bapak para ibu bahwa bagi yang mengharap keluarganya menjadi keluarga yang kaya Rumah tangganya menjadi rumah tangga yang kaya yang dengan kekayaannya Allah memberikan keberkahan, kemudian Allah memberikan taufik. Kekayaan ini dipergunakan di jalan-jalan kebaikan. Harus semakin rajin beribadah kepada Allah SWT. Semakin dia rajin beribadah kepada Allah SWT, semakin Allah mudahkan pintu-pintu rezeki yang Allah berkahi. Bukan berarti para bapak para ibu yang dimaksudkan adalah orang hanya fokus ibadah tidak bertawakal bukan demikian tapi dia adalah beribadah kepada Allah kemudian bertawakal bertawakal maknanya adalah dia berusaha dia beraktivitas oleh Allah dia, dia, dia diberi potensi sebagai seorang yang memiliki kekuatan berarti dia harus hidup dengan kekuatannya tersebut dia mencari rezeki. Sebagai seseorang yang diberi oleh Allah diberi karunia potensi pikiran, maka dengan pikirannya dia hanya mencari rezeki Allah Taala. Seseorang diberi potensi oleh Allah SWT sebagai pekerja profesional. Dengan profesinya dia mencari rezeki Allah SWT. Dia harus melakukannya. Jadi dia harus beribadah kepada Allah. Kemudian dia bertawakal kepada Allah taala. Semakin banyak ibadah yang dia lakukan, kemudian semakin bertawakal kepada Allah, maka Allah saja akan berikan rezeki kepada orang yang beribadah dan bertawakal kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaqul, ya bena Adam, Tafarraq li ibadati amla usadraka ghinan wa asuddu faqak wa in la taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak Allah SWT berfirman dalam hadis ini yaitu hadis qudsi Wahai anak manusia Wahai anak Adam Beribadalah sepenuhnya kepadaku. Beribadalah sepenuhnya kepadaku. Di saat Anda beribadah maka sepenuh hati Anda beribadah kepada Allah. Jangan ada kesibukan-kesibukan yang menyelip di antara pikiran, di antara hati Anda di saat beribadah kepada Allah. Tapi beribadahlah sepenuh hati kepada Allah SWT. Allah SWT berjanji, amla'u sadrakal ghinan niscaya aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan atau dengan kecukupan aku penuhkan dadamu dengan kekayaan dengan kecukupan wa asuddu faqrak dan jika kau melakukan yang demikian niscaya aku akan tutup kefakiranmu aku akan penuhi hajat-hajat hidupmu Wa ilam taf'al, tapi kalau kamu tidak melakukan yang demikian. Saat beribadah seseorang tidak sekedar fokus beribadah. Tapi dia beribadahnya asal-asalan. Sudah dia tidak memiliki tempat secara khusus untuk beribadah. Dia ibadahnya tidak mau diputuskan dari kesibukan. Maka dia menjadi orang yang justru sibuknya bukan beribadah. Tetapi sibuknya adalah kepada apa yang dia habiskan waktu-waktunya untuk sibuk tersebut. Maka Allah Swt menyebutkan malak tu yadaka syughlan. Maka aku akan penuhkan tanganmu dengan kesibukan-kesibukanmu. Kamu tidak akan pernah merasakan tidak sibuk jika kamu tidak bertafaruk tidak yaitu beribadah kepadaku dengan sepenuh hati. Walam asudda faqrak dan aku pun tidak akan memenuhi kefakiranmu. Tidak akan tutupi kefakiranmu, tidak akan aku cukupkan hajat-hajatmu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Seorang yang baik adalah seseorang yang bisa mengerti saat-saat tertentu beribadah, saat-saat tertentu dia sibuk dengan kehidupan mencari maisha, kegiatan mencari rezeki. Di saat dia itu sedang beribadah kepada Allah, maka benar-benar tidak ada kesibukan kecuali dia sibuk beribadah. Di saat dia itu sedang itu sholat, di saat dia sedang tafakur, di saat dia sedang ingat kepada Allah, maka benar-benar dia ingat kepada Allah dan tidak dia disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Di saat dia itu sedang beribadah tetapi dia disibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Hatinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Maka tidak ada jaminan bagi orang yang demikian akan mendapatkan rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kiat atau kunci pintu-pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyambung silaturahim. Jika ada kerabat yang memutuskan hubungan, maka hendaknya disambungkan. Jika ada kerabat yang meninggalkan maka maksudnya adalah hendaknya dia itu didatangi. Dalam masalah ini Allah SWT menjamin orang-orang yang bersilaturahim menyambung silaturahim dengan janji kelapangan rezeki. Dengan janji kelapangan rezeki Allah akan lapangkan rezekinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya oleh Allah dan barang siapa yang diakhirkan usianya atau dipanjangkan usianya oleh Allah hendaknya ia menyambung satu silaturahim hendaknya dia menyambung silaturahim. Menunjukkan bahwa menyambung silaturahim salah satu di antara kunci pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah Taala. Karena Allah yang menjanjikan. Maka tentu yang dijanjikan adalah rezeki yang diberkahi olehnya Subhanahu wa taala. Di antara yang penting dalam masalah silaturahim yang dimaksudkan silaturahim bukan sekedar berbalas budi Tetapi dimaksudkan di silaturahim yang sesungguhnya kita katakan dalam silaturahim itu bertingkat. Ada yang orang itu maunya silaturahim tapi kenyataannya dia hanya sekedar balas budi. Ada. Ada orang yang maunya silaturahim tapi kenyataannya dia hanya ingin mempererat saja. Mempererat hubungan rahim. Tapi hakikat yang benar silaturahim adalah menyambung. Namanya menyambung berarti asalnya terputus. Maka yang dimaksudkan yang paling utama hubungan adalah apabila kerabat itu memutuskan hubungan rahim dengan Anda, maka itulah yang diperintahkan untuk menyambungnya. Orang yang dia hanya sekedar balas budi karena kerabatnya berbuat baik kepada dia. Maka dia terpanggil untuk berbuat baik kepada kerabat tersebut, maka hanya sekedar balas budi yang demikian. Ini memang masuk dalam kategori silaturahim, tetapi sangat rendah. Ada lagi yang hanya karena apa? Ingin mempererat, tidak diputus, tapi ingin mempererat. Maka dengan sebagian harta yang dia miliki, diberikan sebagai hadiah, diberikan diberikan sebagai hibah, diberikan sebagai sedekah, sebagai infak kepada kerabat-kerabatnya. Maka itu mempererat saja. Tapi yang dimaksudkan yang paling tinggi dalam hal silaturahim adalah benar-benar silah, yaitu menyambung, yaitu man akan menyambung rohim dari orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan anda. Maka ini yang dimaksudkan. Dan itulah yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara kunci pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah SWT. Kalau orang berpaling dari kita, maka kita menuju menghadap kepada Dia. Kalau orang meninggalkan kita, kita justru mendatanginya. Orang memutuskan hubungan dengan kita pada dia adalah kerabat kita, maka disitulah kita sambungkan Siapa yang akan memutus kemudian kita sambungkan. Itu yang dimaksudkan di dalam keterangan hadis ini. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara kunci pintu-pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah SWT adalah berinfak dan bersedekah berinfak dan bersedekah. Maksudnya berarti berinfak dan bersedekah kepada orang lain sama sekali. Orang lain sama sama sekali. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Baqarah Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Kama sali habbah ambatat sab'a bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan orang-orang yang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Untuk menutup hajatnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Menutup hajatnya orang-orang yang membutuhkan harta yang barangkali habis tertimpa bencana. Pada akhirnya dia orang yang kaya Begitu ada bencana maka habislah semua hartanya maka dia orang yang disantuni dan semisalnya. Di jalan-jalan Allah yang demikian seperti orang yang dia itu menanam satu biji kemudian tumbuhlah sebuah yaitu tujuh tujuh lain ke tujuh tangkai yang setiap tangkainya ada seratus biji Allah melipat gandakan dengan sebab dia berinfak bersedekah satu biji dilipatkan menjadi tujuh ratus lipat 700 biji ini bukan batasan matematika tetapi Allah SWT menyebutkan demikian untuk memotivasi dan tidak semua orang yang berinfak dan bersedekah akan seperti ini pahalanya ada yang hanya dilipatkan 10 lipat saja ada barangkali yang 20 lipat saja ada yang barangkali hanya 100 lipat saja tapi yang paling sukses adalah orang yang dia berinfak di jalan Allah dan dia dilipat gandakan infaknya tersebut menjadi 700 lima, Menjadi 700 lima. Di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara kiatnya adalah harus benar-benar ikhlas. Warajulun tasaddaqa biyaminihi hatta la yadri shimaluhu ma anfaqa yaminuhu yaitu laki-laki yang menyembunyikan nafkah, menyembunyikan sedekah, menyembunyikan kebaikan yang dilakukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tasaddaqa fa'akhfa. Dia bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Dia bersedekah tapi dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu hatta la tadri. Shimaluhu ma'an faqa yaminu sehingga tangan kirinya seolah-olah tangan kirinya saja seolah-olah tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya menunjukkan begitu rapinya orang menyembunyikan sedekah maka ini diantara kiat supaya orang di dalam berinfak dan bersedekah mendapatkan pelipat gandaan yang optimal yang optimal para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah Rasulullah telah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan tarafan Tidaklah ada hari melainkan setiap pagi yang para hamba mendapati pagi itu ada dua malaikat Allah yang turun. Salah satu di antara dua malaikat tersebut berucap, "Ya Allah, berilah kepada orang-orang yang berinfak di hari ini, orang-orang yang bersedekah di hari ini, ganti dari apa yang mereka infak. Kemudian malaikat yang lainnya berucap, Ya Allah, berilah kepada orang-orang yang menahan hartanya, yang tidak berinfak, yang tidak bersedekah di hari ini, talafan, yaitu kerusakan dari hartanya. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa banyak bersedekah justru didoakan oleh malaikat. Justru didoakan oleh malaikat. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak didoakan malaikat oleh Allah diberi ganti dan apabila Allah memberi ganti tidak sekedar ganti yang sepadan. Allah akan lipat gandakan. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat menunjukkan bahwa memperbanyak sedekah dan berinfak merupakan kunci pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara kunci pintu rezeki yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala yang dengannya kita berharap harta yang dimiliki oleh kita yang ada di rumah tangga kita adalah harta-harta yang berkah. Harta-harta yang kita bisa bergunakan di pintu-pintu kebaikan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa taala secara khusus adalah memberikan nafkah kepada seorang penuntut ilmu. Kepada seorang penuntut ilmu. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT Yang dimaksudkan penuntut ilmu adalah Mereka yang ingin fokus Atau mereka yang memang kegiatan secara fokus Mendalami ilmu din Mendalami ilmu agama yang pada hari-hari seperti kita ini adalah di pondok-pondok pesantren yang diajarkan di sana ilmu-ilmu dinia. Karena pondok pesantren sekarang ini sudah banyak yang modern, banyak yang pakai IT-IT. Itu terpadu terpadu. Yang tidak sekedar yaitu mengkaji ilmu din. Yang dimaksudkan di sini adalah penuntut ilmu yang mereka adalah tafakuh fiddin yang duduk di majelisnya ulama, duduk di pondok pesantren kepada para ustadz, para nah, tuan guru, para kiai yang mereka tidak belajar kecuali ilmu din. Tujuannya adalah tafakuh din. Dia menunaikan tugas dan menunaikan kewajiban fardu kifayah bagi umat. Karena orang yang tafakuh din adalah orang yang menunaikan fardu kifayah. Karena wajib bagi kaum muslimin. Ada di antara kaum muslimin yang memang menjadi alimnya kaum muslimin, yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam hal ilmu. Maka itu tidak bisa ditunaikan kecuali dengan tafakuh fiddin. Maka bagi orang yang bertafakuh fiddin yang belajar di pondok-pondok pesantren, yang mengajarkan ilmu-ilmu dinia, diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah, diajarkan akidah, diajarkan tauhid, diajarkan fikih, ilmu-ilmu tafsir dan sebagainya. Maka mereka itu patut untuk kita memberikan perhatian dalam hal infak dan sedekah. Yang dimaksudkan adalah berinfak dan bersedekah sehingga berkecukupan kebutuhan orang ini, kebutuhan penuntut ilmu ini untuk bisa bertafakuh fidin tidak sibuk dengan perkara yang lain. Berarti ditanggung nafkahnya si penuntut ilmu ini. Bukan karena ingin memanjakan dia, bukan ingin mengenakkan dia, bukan, tetapi karena kita tahu dia tafakuh fidin kepentingan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ada dua saudara yang salah satunya mondok di Rasulullah di Masjid Nabawi. Kegiatan dia tafakuh fiddin. Sedangkan yang satu saudaranya ini bekerja. Yang mondok di Rasulullah ini nafkahnya kebutuhan dia dicukupi oleh yang bekerja. Suatu saat datanglah yang bekerja ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadu, mengeluh. Ya Rasulullah, sesungguhnya saudara saya ini belajar ilmu mondok di Panjenengan, sedangkan saya ini yang bekerja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada saudarinya ini yang mengadu tersebut, la'allaka turzaqu zakubi. Justru dengan kamu memenuhi kebutuhan saudaramu yang mondok di tempat saya ini, di Masjid Nabawi ini, bisa jadi pintu rezeki itu datangnya dari sebab kamu memberikan nafkah kepada dia. Apa rezeki yang kamu dapatkan dengan mudah Dengan kamu bekerja mendapatkan hasil seperti ini Bisa jadi sebabnya adalah ini Kamu memberi nafkah kepada saudaramu yang mondok ini Nah hadis ini para bapak para ibu Dilibatkan oleh Imam Tirmidhi Hadisnya sahih Menunjukkan bahwa Di antara pintu rezeki Yang memudahkan seseorang Datang rezekinya dari Allah Taala itu Rezeki yang diberkahi Adalah dengan memberikan kecukupan Kalau dalam bahasa orang sekarang adalah menjadi Orang tua asuh Yang memberikan kecukupan, kebutuhan seorang penuntut ilmu syar'i yang mereka tafakuh fiddin oleh yang para bapak ibu yang dirahmati Allah program perencanaan di di markas-markas dakwah di masjid-masjid yang dibutuhkan ada seorang ustadznya ada seorang alimnya maka pilihlah siapa di antara anak-anak para jamaah yang memiliki kecerdasan Bukan yang sudah nggak terima di mana-mana. Justru yang mereka adalah memiliki kecerdasan. Mereka-mereka yang memiliki peringkat teratas yang selalu mendapatkan ranking-ranking ketika belajar maka beli sepakati siapa di antara mereka satu dua orang tiga orang dimasukkan di pondok pesantren yang tafakuh fiddin. Kemudian dibiayai bersama-sama. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu justru Allah akan memudahkan rezeki-rezeki orang-orang yang menanggungnya. Dan kebutuhan dan hajat adanya itu orang yang kita bisa bertanya kepada dia tentang perkara agama kita. Allah juga akan mudahkan akan hadir dari putra daerah yang tidak akan lari kemana-mana Apabila ada di antara putra daerah yang diberangkatkan untuk tafakuh fiddi. Maka selain yaitu memberikan solusi yang sangat banyak bagi Islam dan kaum muslimin di daerah juga menjadi salah satu daerah kunci-kunci rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kunci-kunci rezeki yang berkah. Tentunya masih banyak pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi. Lalu diperhatikan mana profesi dan pekerjaan yang halal, mana yang haram. Mana-mana yang itu yang dilarang, mana-mana itu yang diperbolehkan. Tidak diperkenankan seseorang mengharapkan rezeki yang berkah dia bekerja tetapi profesinya tidak benar. Tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang yang diharamkan, maka tidak diperbolehkan. Sehingga kalaupun dia mendapatkan yaitu rezeki dia mendapatkan harta maka tentu tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesi menjadi dukun misalnya. Sangat mudah untuk meraup kekayaan seandainya mereka itu mau tampil sebagai orang yang berduit, orang yang kaya. Karena tidak perlu modal dengan bualan perdukunan dia bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang datang yang mempercayai yaitu omongannya, mempercayai pembicaraannya. Tetapi karena perdukunan adalah perkara yang diharamkan, meskipun itu bisa meraup kekayaan, meraup harta yang banyak, tentu bukan harta yang diberkahi. Tapi itu adalah harta yang menimbulkan petaka, maka tidak mungkin orang yang demikian akan berbuat baik sehingga diterima oleh Allah SWT. Maka tidak dibenarkan seseorang iri kepada mereka-mereka yang profesinya adalah sebagai dukun atau paranormal atau orang pintar. Ya. Ada yang semisalnya. Karena proses-proses yang dilakukan oleh mereka adalah proses-proses di dalam bentuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu La Abu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu SAW itu melarang atau mengharamkan uang atau harga jual dari anjing dan uang atau harga jasa upahnya dukun dan juga uang dari upah melacur semuanya diharamkan Semuanya diharamkan. Dengan demikian tidak ada yang melakukannya melainkan dia telah melanggar apa yang Rasulullah telah sebutkan dan apa yang Allah SWT telah haramkan. Di dalam hadisnya Al Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Mas'ud yang tadi telah kita sebutkan bahwa Rasul itu melarang apa yang telah disebutkan berarti juga tidak boleh kita melakukannya ingin mendapatkan uang yang banyak tapi dengan cara jual beli anjing misalnya karena anjing ini sangat murah kalau dibeli dari pemilik-pemiliknya tapi dijual bisa dengan harga yang mahal misalnya karena itu haram maka itu tidak akan berkah demikian juga naudzubillah mengacur maka juga perkara yang diharamkan meskipun orang dengan mudah mendapatkan harta dan kekayaan, maka dia adalah orang yang akan celaka dengan harta dan kekayaannya, bukan orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan dari hartanya. Termasuk apapun nama pekerjaan dan profesinya, orang investasinya dan investasi riba, meribakan harta. Maka meribakan uang, meribakan harta hanya termasuk perkara yang dosa besar termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya saw Alaihi dan ijma para ulama dan ijma para ulama oleh karena tidak diperbolehkan seseorang investasi riba harta itu berkembang dengan jual beli harta itu berkembang dengan sedekah yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah akan lenyapkan bertambahnya harta karena riba akan dilenyapkan oleh Allah SWT. Mayurbi sodakot dan justru Allah akan mengembangkan harta orang-orang yang sedekah. Investasi yang benar adalah dengan sedekah. Atau harta itu tidaknya tidak didiamkan, tetapi dijalankan. Harta itu dijalankan. Bukan didiamkan menunggu keuntungan tidak, tetapi dijalankan sebagai modal jual beli, sebagai modal kerjasama, dan macam-macam kerjasama yang boleh yang halal bukan dengan cara yaitu investasi riba maka meribakan atau membungakan uang membungakan harta meskipun ada cara yang mudah cara yang mudah dan cara yang cepat untuk mendapatkan harta atau kekayaan maka itu bukan harta dan kekayaan yang diberkahi karena itu termasuk diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Setelah seseorang mengetahui kunci-kunci pintu rezeki yang berkah Kemudian dia juga sudah tahu mana-mana jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah di dalam mencari harta. Maka dia juga harus memiliki pertimbangan dalam hal memiliki harta itu lebih diutamakan ataukah dia harusnya tidak lebih mengutamakan. Jadi pada kebaikan berbuat dengan harta. Setelah kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan dengan harta yang dimiliki, maka kita sebutkan bagaimana jika harta itu tidak dinafkahkan, tidak ditasarufkan dari pintu-pintu kebaikan, tetapi ditumpuk atau dibiarkan, disimpan, dikumpulkan Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengumpulkan harta, yang hanya sekedar mengumpulkan harta tetapi lupa bahwa dia harus mempergunakan hartanya di pintu-pintu kebaikan. Dia itu tidak lain tidak bukan adalah pewarisnya korun. Perbuatan yang demikian itu dulunya mengajarkan adalah korun. Dan kita tahu siapa itu korun. Korun adalah orang yang dibinasakan oleh Allah SWT sebabnya dia adalah menumpuk-numpuk hartanya. Sebabnya dia adalah menumpuk-numpuk hartanya. Kemudian perlu diketahui bahwa orang yang berharta tidak lebih diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan orang yang berilmu yang dengan ilmunya dia berbuat baik yang mengamalkan ilmunya baik mengamalkan ilmunya dalam hal harta maupun mengamalkan ilmunya dalam hal yang lain kemudian harta itu sangat merepotkan karena harus dijaga oleh pemilik harta sebagaimana korun memiliki gudang harta yang kuncinya sangat banyak sehingga sangat berat seandainya dipikul oleh 6, 7, 8 orang. Saking banyaknya yaitu kunci perbendaraan dari harta yang korup. Menunjukkan sangat merepotkan harta. Kemudian orang semakin banyak harta, semakin banyak mata yang hasad, yang benci yang iri, yang dengki. Semakin banyak orang yang memusuhi. Tapi orang yang berilmu, orang yang beramal, meskipun dia berharta, maka dia tidak banyak yang memusuhi bukan karena harta, tetapi karena ilmu yang dimilikinya. Karena amal ibadah yang dimilikinya. Maka sesungguhnya memiliki banyak harta tidak lebih diutamakan daripada memiliki ilmu dan dan amal. Harta bila ditumpuk, bila dikumpulkan semakin banyak maka hanya dipandang mata. Semakin banyak pada hakikatnya semakin sedikit harta yang Anda miliki. Semakin sedikit harta yang Anda miliki. Karena kita perlu tahu para bapak para ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah telah menyebutkan Yaqulu benu Adam Mali, mali, mali Anak Adam itu berkata Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku Rasulullah menyebutkan Innama, innama, ma, innama malukum Sesungguhnya yang benar-benar harta itu sebenarnya hanya tiga Ma'akata Fa'abna apa yang kamu makan kemudian sudah habis. Itu hartamu yang sesungguhnya. Walabista fa'abla. Apa yang kamu sudah kenakan dan sudah usang, sudah lapuk. Watasodakta fa'amdaita. Dan apa yang kamu sedekahkan sudah berlalu. Itu hartamu. Selain itu bukan hartamu. Wa masiwadaka fatarikun linnas. Adapun selain itu maka dia akan tinggalkan untuk orang lain. Semakin banyak harta yang ditumpuk, semakin harta itu dikumpulkan, bukan semakin banyak yang dimiliki, tapi semakin sedikit nilainya dibandingkan dengan apa yang tertumpuk banyak. Kan yang dimakan tentu lebih sedikit, yang dikenakan juga tentu lebih sedikit. Demikian juga yang dia sedekahkan ternyata lebih sedikit daripada yang tertumpuk, yang tersimpan sangat sangat banyak. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT Sebutan yang biasa Allah sebutkan kepada pemilik harta itu bukan sebutan yang indah Justru sebutan kejelekan-kejelekan Disebut si bakil, disebut si kikir, dan semisalnya dibandingkan ketika Allah SWT menyebut orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang dia memiliki harta tetapi dengan ilmunya dia habiskan harta tersebut di jalan Allah. Maka Allah memuji mereka, Allah menyanjung mereka. Allah memuji mereka dan Allah menyanjung mereka. Semakin orang banyak hartanya di akhirat semakin disulitkan dengan hartanya. Karena sekecil apapun harta yang dimilikinya akan dihisap oleh Allah SWT. Akan dihisap oleh Allah SWT. Para bapak beribu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Harta itu semakin disimpan Semakin ditumpuk Semakin mengeraskan hati sehingga orang akan berat beribadah. Tapi apabila ilmu dan iman semakin diperbanyak disimpan dan ditumpuk di hati, akan melunakkan hati dan menerangkan hati sehingga lebih mudah beribadah kepada Allah swt Dan harta itu tidak setia sehidup semati. Harta hanya menemani di dunia. Sedangkan ilmu dan amal soleh menemani pemiliknya sampai di akhirat. Menemani pemiliknya sampai di akhirat. Oleh karenanya para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah SWT bercita-cita menjadi rumah tangga yang kaya, memiliki keluarga yang kaya harta, maka kita katakan tidak cukup titik sampai di situ. Seorang muslim dan mukmin bercita-cita membangun rumah tangga yang memiliki kekayaan yang dihabiskan kekayaannya di jalan Allah Tabaraka wa Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para pendahulu yang soleh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sekali berinfak di jalan Allah tidak tanggung-tanggung hari itu dua miliar untuk hitungan hari ini kira-kira sekali berinfak dua miliar hitungannya di hari ini kira-kira di saat yang berbeda ketika Rasul menyiapkan pasukan, kekurangan kendaraan. Utsman bin Affan berinfak sekian yaitu onta dan sekian kuda. Kalau dihitung hari ini dalam jumlah nominal harta rupiah nilainya bisa yaitu 5 miliar lebih sekali berinfak 5 miliar lebih itu kalau dibuat murah harganya onta dan harganya kuda kalau dibuat barangkali agak mahal, bisa dihitung berarti 6 miliar lebih 7 miliar lebih sekali berinfak di jalan Allah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu Ini menunjukkan bahwa cita-cita menjadi rumah tangga yang kaya jadilah seperti Utsman Jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq yang berinfak sekali berinfak seluruh harta yang dimilikinya tidak tersisa. Seluruh harta yang dimiliki tidak tersisa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Yang harta kekayaannya tidak tersisa. Dia mati tidak dikelilingnya itu emas, perak, harta, dinar, dirham tidak. Semua hartanya berjalan membantu orang-orang yang butuh usaha. Tidak ada harta yang di rumah. Dipakai oleh kaum muslimin untuk kebutuhan Islam dan kaum muslimin Abdurrahman bin Auf selain dia infakkan di jalan Allah dia jauh dari investasi riba tapi dijalankan hartanya tersebut si fulan itu mempekerjakan harta kita sekian kerjasamanya sekian-sekian bagi hasil si fulan sekian si fulan sekian kita ketika Abdurrahman bin Auf mati wafat hartanya semuanya itu di orang-orang padahal miliaran Hartanya Abdurrahman bin Auf. Tapi begitulah Abdurrahman bin Auf. Selain berinfak, bersedekah, hartanya dipergunakan untuk yaitu kepentingan Islam dan kaum muslimin. Siapa yang butuh usaha, siapa yang butuh bekerja, siapa yang ingin berdagang. Nah, sepakati kerjasamanya seperti apa, serahkan. Menjadi semakin banyak hartanya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita tutup pengajian kita ini dengan nasihat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengingat rezeki tidak akan pernah berhenti kalau kita itu membicarakan Keinginan memiliki harta tidak akan pernah berhenti dari diri kita semua kita selagi masih hidup, semua kita masih punya keinginan memiliki harta. Hanya kematian nanti akan memberhentikan keinginan kita dari dari harta. Nabi SAW telah menyebutkan sebagai nasihat dan juga sebagai kalimat-kalimat yang sangat baik untuk menutup pengajian kita kali ini. Beliau bersabda qad aflaha man aslam waruzi ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntunglah orang yang dia sudah masuk Islam. Kemudian Allah SWT berikan rezeki kepada dia, berikan anugerah kepada dia berupa kecukupan. Tidak meminta-minta. Sekedar cukup. Wa qanna'ahu Allah bima Kemudian dengan kecukupan itu tadi Allah anugerahkan kepada dia berupa konak, Berupa konak. Mengerti bahwa apa yang dia dapatkan dari Allah kemudian dia syukuri. Seberapapun satu juta sehari dia syukuri. Nah, dua juta sehari dia syukuri. Nah, lima juta sehari dia syukuri. Dia syukuri. 500 ribu sehari dia syukur nah, 100 ribu sehari dia syukur 50 ribu sehari dia syukur Karena dia mengerti berapapun yang dia dapatkan adalah dari Allah Apabila Allah sedang memberi Tidak ada apapun yang Allah berikan kepada seorang yang berhak untuk dihinakan Semuanya wajib disyukur Itulah orang yang kona'ah Itulah orang yang yang kona'ah Kalau begitu kecukupan dan kekayaan bukan ada pada banyaknya harta yang kita dapatkan, tetapi sejauh mana kita memandang harta itu. Dengan kacamata apa kita memandang harta tersebut? Rasulullah menyebutkan laisal ghina an kathratil arq walakinnal ghina ghina nafs. Kalau begitu Kekayaan itu bukan diukur, bukan dipandang dengan kacamata cinta dunia. Bukan dengan kacamata cinta dunia. Orang merasa kaya, orang merasa cukup bukan karena dia melihat dengan kacamata dunia bahwa banyak harta yang dimilikinya, tetapi walakinal ghina ghinan nafs. Tetapi kaya, kecukupan ada di jiwa seseorang, ada di hati seseorang. Bagaimana dia beradaptasi dengan pemberian Allah Taala. Banyaknya dia syukuri, sedikitnya dia syukuri. Cukup dia syukuri, kurang pun dia syukuri. Karena dia tahu bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.